sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yaitu ma hukmu dafnil mayyit fil masjid apa hukum menguburkan mayit di dalam masjid maka dijawab oleh beliau rahimahullah al masjidu baitullah يحرم الدفن فيه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan menguburkan mayit di dalam masjid. Bahkan keharamannya keras barakallahu fikum berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian beribadah bersama Allah kepada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya sisi pendalilan dari ayat ini bahwa ketika masjid itu murni untuk beribadah kepada Allah, maka tidak mungkin kuburan dimasukkan ke dalam masjid sehingga seseorang beribadah menghadap kepada masjid atau bahkan menjadikan apa menghadap kepada kuburan dan menjadikan ahlul mayyit atau penduduk kuburan tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri atau menyampaikan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini adalah syirkun akbar merupakan kesyirikan yang besar barakallahu fikum yaitu beribadah kepada Allah melalui wasail melalui wasilah-wasilah atau perantara-perantara. Nah, maka telah terdahulu berulang-ulang dari Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu diharamkannya beribadah kepada Allah melalui wasaitok atau wasail perantara-perantara baik dari ahlul kubur ataupun dari para jin ataupun dari para nabi, para malaikat maka berdoa, beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan langsung pada kalian, kata Allah Jalla wa ala. Allah tidak mengatakan beribadah melalui perantara. Maka demikian pula dalam ayat yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah kepada kita dalam surah Al-Jin ayat ke-18 bahwa masjid-masjid itu hanya milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan kalian beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Naam. Oleh karena itu kuburan di dalam masjid ini adalah wasilah yang mengantarkan pada kesyirikan sehingga hal yang demikian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu beliau juga menukilkan kepada kita hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang sangat terang dan jelas yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, jadi Yahudi dan Nasara dilaknat oleh Allah taala karena sebab kuburannya para nabi-nabi mereka dijadikan sebagai masjid yaitu sebagai tempat beribadah yang kemudian tentunya uh, kuburan atau ahlul mayyit mereka jadikan sebagai perantara yang menyampaikan atau yang mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian dilaknat oleh Allah Jalla wa ala. Nah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ma sana'u. Rasulullah mentahdir, memberi peringatan yang keras terhadap umat ini kepada kita semua bahwasanya diharamkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasoro tersebut yang dengan sebab itu Allah melaknat mereka yaitu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid sebagai masjid sehingga di sini dalil yang jelas bahwa tidak boleh menguburkan di dalam masjid dan tidak boleh memasukkan kuburan di dalam masjid maka dengan itu pula para ulama memberi fatwa bahwa haram membangun masjid di daerah pekuburan. Di wilayah pekuburan tidak boleh membangun masjid karena itu wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang telah terjadi. Nah, maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam Riwayat yang lain, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim wa salihihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul kubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Naam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang yang soleh di kalangan mereka yang meninggal dunia dijadikan kuburannya seperti masjid maka ketahuilah bahwa jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhakum anda'li Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Naam. Dilarang keras oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma ketika hijrah di negeri Habasyah maka beliau keduanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah melihat di negeri Habasyah Kadisah yaitu gereja rumah ibadah dari kaum Nasrani yang padanya terdapat aswar yaitu gambar-gambar atau patung-patung Qala ulaika idza mata fihim ar rajul salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaruhu fi tilka suwar thumma qala alaihi salatu wassalam ulaika syirarul khalqi indallah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kanisah yakni rumah ibadah kaum Nasrani di Habasyah yang padanya terdapat gambar-gambar atau patung-patung. Maka beliau mengatakan mereka itu adalah kaum yang apabila orang yang soleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka membangunkan di atas kuburannya semacam bangunan masjid. Ya, semacam bangunan masjid. Ya, lalu kemudian sawaruhu fitil kasuar. Lalu mereka menggambar atau memotret, memasang foto atau kalau dulu patung-patungnya dilukiskan, kalau sekarang foto-foto ya diletakkan di kuburan tersebut sebagai upaya untuk mengenang jasanya. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ulaika syirarul indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya rahimahullah. Barakallahu fikum. Maka ini sangat jelas menunjukkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya Allah melaknat Yahudi dan Nasara dan juga orang-orang negeri Ahlul Habasyah yang di rumah ibadah mereka itu dibuatkan patung-patung. Naam atau ketika orang-orang soleh di antara mereka meninggal dunia, kuburannya dibangun semacam masjid, ya untuk kemudian dikenang jasanya. Lalu mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan tersebut. Naam sebagai bentuk wasilah, sebagai bentuk perantara yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan Nabi mengklaim bahwa mereka itu syirarul khalqi inda Allah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah maka ma'asyur muslimin apa yang kita persaksikan di zaman kita saat ini sangat banyak kita temukan naam penyelewengan penyelewengan atau pelampauan batas. Bahkan tidak jarang kita dapati sebagian dari mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh al-Yahud wan Nasara terkait dengan kuburan-kuburan. Barakallahu fikum yaitu dibangun kuburan tersebut ditinggikan yang juga itu adalah haram secara khusus. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan seluruh kuburan yang ditinggikan. Apalagi ketika ada bangunan di atasnya. Naam. Maka para ulama berdasarkan dalil-dalil yang jelas mengharamkan membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Karena semua itu wasilah yang mengantarkan pada kesyirikan. Apalagi memasang patung-patung atau foto-foto di sisi kuburan tersebut untuk kemudian mengenang jasanya. Oleh karena itu barakallahu fikum hal ini telah dilakukan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana pula yang berulang-ulang kita nukilkan dari lima orang soleh yang ketika mereka meninggal dunia mereka ahli ibadah, orang soleh. Tapi untuk mengenang jasanya mereka membuat lukisannya, memahat patungnya, naam, untuk kemudian diletakkan di majelis-majelis mereka. Ketika mereka berkumpul bermajelis, senantiasa mengenang jasa lima orang soleh tersebut sebagai pahlawan. Naam, ternyata setelah generasi yang pertama meninggal, datang generasi kedua mulai bergeser. Sampai generasi ketiga dan seterusnya, terjadilah peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yaitu beribadah kepada lima orang soleh tersebut yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Nuh. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasr. Wa kada adallu. Sungguh mereka telah tersesat kata Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan mereka yang memasang patung-patung lima orang soleh tadi, walaupun dengan tujuan mengenang jasanya, namun itu akan mengantarkan pada kesyirikan dan itu kenyataannya. Setelah datang generasi berikutnya berubah. Naam. Minimal mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun melalui perantara-perantara tersebut dengan keyakinan bahwa amalan solehnya syafaat bisa diraih dari Allah Ta'ala harus melalui orang-orang soleh tersebut. Nah, dan ini banyak dilakukan dan menjadi keyakinan sebagian dari umat manusia. Naam awamul muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di dalam Al-Qur'an melarang cara beribadah yang seperti itu. Naam, seperti Allah Ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ Mereka beribadah kepada selain Allah, mempersyarikatkan Allah dengan melalui para wali-wali, tetapi mereka beribadah melalui para wali-wali itu dalam rangka mendapatkan syafaat Allah. Namun itu tidak benar. Barakallahu fikum. Demikian pula firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Orang-orang yang mengambil tandingan pada selain Allah taala, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari para wali-wali. Dan mereka mengatakan tidaklah kami beribadah melalui perantara-perantara itu melainkan untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi ini dua alasan yang selalu terjadi pada umat manusia ketika mereka beribadah melalui perantara melalui para wali-wali selalu alasannya bahwa wali-wali inilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, wali-wali inilah yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Wal Semua ini bertentangan dengan firman Allah taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah langsung kepadaku, yakni beribadahlah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun langsung mengabulkan pada kalian. Oleh karena itu, para nabi seluruhnya tidak ada yang beribadah melalui perantara. Semua mendakwakan ibadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya melarang beribadah melalui perantara. Dan sebagai contoh yang paling jelas adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah taala Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Nuh. Beliau diutus karena sebab kesyirikan yang terjadi beribadah melalui lima orang soleh. Sampai kepada Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, juga diutus oleh Allah Ta'ala karena sebab kesyirikan yang menyebar di Jaziratul Arab melalui lima patung orang soleh tersebut yang di zamannya Nabi Nuh yang dipungut ketika itu oleh Amr bin Luhai dan menghidupkan kembali patung-patung tersebut yang terdampar di pesisir pantai Jeddah. Lalu terjadi kembali kesyirikan di Jaziratul Arab, kemudian diutuslah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 tahun di Mekah murni beribadah tauhid. Kemudian tiga tahun berikutnya ditambah syariat solat Naam, 13 tahun di Mekah murni berdakwah dengan tauhid, belum ada perintah yang lain kecuali salat yang belum sempurna barakallahu fikum. Setelah itu hijrah ke Madinah 10 tahun terus beliau berdakwah dengan tauhid dan turunlah perintah syariat-syariat yang lainnya dari puasa, zakat, haji dan juga jihad Naam, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Semua itu menunjukkan para fikum betapa pentingnya untuk kita memahami syariatul Islam dalam akidah yang benar di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan lawannya adalah perbuatan syirik dan segala jenis-jenisnya. Maka kesimpulannya para fikum diharamkan membangun uh, menguburkan ya kuburan mayit di dalam masjid. Juga diharamkan membangun masjid di pekuburan. Naam, para ulama memberi fatwa jika kuburan duluan masjidnya maka mas, maka kuburannya dipindahkan. Jika kuburannya duluan kemudian menyusul masjid, maka masjidnya dibongkar, dipindahkan. Itu fatwa para ulama kita barakallahu fikum sehingga sangat berat keharuman menggabungkan antara kuburan dengan masjid di dalam syariatul Islam. Taib. Bagaimana jika ada yang bertanya bahwasanya di zaman kita sekarang kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, yakni di Masjid An-Nabawi Naam di Masjid An-Nabawi. Maka barakallahu fikum para ulama menjelaskan kepada kita semua berdasarkan sejarah yang ma'ruf bahwa kuburan Rasulullah itu tidak di masjid, tidak di dalam masjid, tetapi beliau dikuburkan di kamar, di tempat tinggal beliau yakni di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha bersama setelah itu dengan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Jadi kuburan Rasulullah tidak di dalam masjid dan tidak mungkin para sahabat menguburkan Rasulullah di masjid dengan sekian banyaknya hadis-hadis yang Rasulullah melarang dengan keras. Melaknat Yahudi wan Nasara, melaknat kaum Habasyah yang membuat patung-patung di tempat-tempat ibadah mereka dan membuatkan bangunan masjid di kuburan orang-orang soleh mereka. Naam, bahwa mereka itu syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Maka tidak mungkin para sahabat Rasulullah menguburkan beliau salatu wassalam di dalam masjid. Itu hal yang mustahil. Sehingga kuburan beliau di luar masjid. Namun, barakallahu fikum, uh, zaman demi zaman, waktu demi waktu yang berjalan, yang bergulir sampai kepada pemerintahan di masa Khalifah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Al-Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan Ibn Hakam rahimahullah taala jami'an wa ghafarahum memperluas dairatul masjid memperluas daerah masjid Al-Haram An-Nabawi di seluruh arah yang pada saat itu para ulama memberikan nasihat untuk tidak memperluas di arah kuburan sehingga kuburan Rasulullah tidak akan masuk di dalam masjid. Namun ijtihad dari seorang khalifah Al-Walid pada waktu itu melihat harusnya untuk diperluas dari semua arah. Maka dengan sebab itu kuburan Rasulullah dan dua sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma masuk di dalam masjid dan sampai hari ini. Dan ini fitnah barakallahu fikum yang menjadi pengkabur menjadi kabur di tengah-tengah umatul Islam khususnya awamul muslimin umumnya kaum muslimin nah mereka berdalilkan dengan uh, kuburan Rasulullah yang sekarang ini masuk di dalam Masjid An-Nabawi padahal ini bukan dalil sama sekali dan ini ijtihad yang keliru yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid ibni Abdul Malik pada waktu itu di masanya Naam, yakni di masa Bani Umayyah kurang lebih pada tahun 90 sekian. Naam, maka ini adalah fitnah barakallahu fikum yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil atau sebagai contoh. Naam, Demikian pula fitnah semakin bertambah dengan bergulirnya masa sebagian dari khalifah-khalifah yang ada memperindah masjid tersebut dan mengukir-ukirnya, mewarna-warnai dan seterusnya sehingga menjadi contoh umatul Islam di seluruh dunia. Dan itu adalah merupakan pelanggaran yang wadihun jali pelanggaran yang sangat terang seperti matahari di siang bolong berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahkan sebagiannya dalam Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat khulafaur rasyidin melarang untuk menghias-hiasi masjid karena itu adalah merupakan fitnah dan tasyabbuh bil kufar dan merupakan tanda-tanda hari kiamat. <clears throat> barakallahu fikum maka itu bukan dalil naam wajar sebagian atau seorang khalifah berijtihad dan ijtihadnya keliru semoga Allah taala memberi satu pahala dengan kekeliruannya namun umat tidak boleh menjadikan sebagai contoh dan dalil untuk melakukan hal yang sama. Naam, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Jadi sekali-kali itu bukan dalil dan sebagai pembenaran untuk melakukan dan membolehkan memasukkan kuburan di dalam masjid. Sebagaimana yang saat ini Masjid Rasulullah di Madinah An-Nabawiyah. <clears throat> Demikian ikhwani fidin azakumullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan Solat di dalam masjid yang ada kuburannya. Demikian pula solat di kuburan. Ya, kalau di kuburan jelas tidak boleh solat di kuburan kecuali satu keadaan yaitu orang-orang yang tidak sempat mensolatkan jenazahnya maka dia datang di kuburannya setelah dikuburkan dia solatkan dengan solat jenazah maka itu boleh karena datang hadis yang sahih yang mengikrarkan hal tersebut. Adapun selain daripada itu, maka diharamkan solat di pekuburan. Ya, maka di sini beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menukilkan salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kata beliau alaihi salatu wassalam ilal kuburi wa la tajlisu alaiha jangan kalian salat di kuburan-kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Naam. Maka jelas larangannya. Tidak boleh sholat di pekuburan dan tidak boleh menduduki kuburan. Apalagi menginjaknya, melangkahinya, semua itu dilarang barakallahu fikum. Naam, maka demikian salat di pekuburan secara mutlak diharamkan Naam. Kecuali dengan satu keadaan yang telah kita sebutkan tadi. Adapun hukum solat di masjid yang terdapat di dalamnya kuburan, maka para ulama kita menjelaskan bahwa perlu dirinci. Yang pertama, jika seseorang memang menyengaja untuk solat di masjid karena ada kuburannya, pelakunya memang sengaja, maka jelas sholatnya tidak sah. Ya, ala kaulin wahid. Ini kesepakatan. Satu pendapat dari para ulama. Kalau memang pelakunya dia cari masjid, dia senang sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka itu sepakat para ulama, sholatnya tidak sah. Yang kedua, Seseorang yang tidak ada niat untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Namun ketika dia sholat di masjid dan dia tahu bahwa di situ ada kuburan, yang kuburan ini ya kalau tidak tahu beda halnya tentunya. Ya, dia sudah sholat, selesai sholat baru dia tahu. Maka sah sholatnya insya Allah. Karena tidak ada hukum atas dia. Ya, dia tidak tahu. Namun kalau dia tahu bahwa di situ ada kuburan, ya, walaupun tidak ada niat memang, tapi dia tahu di situ ada kuburan di dalam masjid yang kuburannya dalam area masjid kemudian di kiblat. Ya. Tidak ada pemisah jalanan misalnya atau tempat yang kosong lalu dia sholat maka fatwa para ulama seperti Ibnu Uthaimin Syekh Soleh Fauzan dan yang lainnya barakallahu fikum para ulama besar di zaman kita memfatwakan solatnya tidak sah dan termasuk Imam Al Albani rahimahullah solatnya tidak sah ya karena kuburannya di dalam masjid dan di arah kiblat ya dan tidak ada jalan atau tempat yang kosong yang memisahkan berbeda kalau di arah kiblat namun lokasi masjid terpisah dengan dengan kuburan, terpisah dengan jalan misalnya, maka para ulama memfatwakan itu sah, solatnya sah. Naam. Karena uh, pisah antara masjid dengan kuburan, ada yang memisahkannya. Namun kalau pemisahnya sekedar tembok saja, ya, tembok namun dalam masjid dipisahkan oleh tembok di arah kiblat, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan fatwa Asy-Syaikh Al-Allamah Saleh Fauzan bin Fauzan rahimahullah eh, hafizahullah taala. Naam, jika masjidnya bukan di arah kiblat, pada asalnya di arah manapun kalau masjid itu di dalam mas di dalam kalau kuburan itu di dalam area masjid maka diharamkan sholat pada masjid tersebut diharamkan sholat pada masjid tersebut namun sah atau tidaknya, maka sebagian ulama kita merinci. Kalau di arah kiblat dan tidak ada pemisah, ataupun pemisahnya cuma tembok, namun dalam area masjid di kiblat, salatnya tidak sah. Wajib diulangi. Namun kalau di arah selain kiblat, maka pelakunya berdosa. Namun sah solatnya selama tidak ada niat ya menyengaja salat karena ada kuburan. Barakallahu fikum. Walhasil semua ini menunjukkan pada kita bahwa betapa beratnya permasalahan menyatukan antara kuburan dengan masjid. Naam, sangat diharamkan di dalam syariatul Islam. Taib. Oleh karena itu, eh, kita ingatkan pada sebagian kaum muslimin, pada kita semua, di negeri kita ini, di Indonesia sangat banyak masjid-masjid yang dimasukkan di dalamnya kuburan. Ya. Maka kalau kita sholat di masjid mana saja, hendaklah kita perhatikan yang pertama, jangan sampai masjid itu ada kuburannya. Dan ini sangat banyak, ya. Sangat banyak. Barakallahu fikum. Bukan saja halamannya, bahkan di dalam masjid. Nah. <clears throat> Dan sebagian ulama yang berziarah ini banyak di India sana ya di negara India banyak kuburan di dalam masjid ya sebagian ulama kita yang berziarah menyaksikan langsung orang-orang yang beribadah di masjid itu sholat menjadikan wasilah perantaranya kepada kuburan para wali-walinya ya kuburannya di kiblat Ya, walaupun dipisahkan dengan tembok, namun mereka melakukannya sebagai keyakin, punya keyakinan beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara para penghuni kubur tersebut. Fa nasallallahu salam al afiyah bukan saja saatnya tidak sholat, bukan saja sholatnya tidak sah, namun dia tak terjatuh ke dalam kesyirikan akbar. Kesyirikan akbar disebabkan karena ketidaktahuan. Barakallahu fikum. Maka wajib untuk kita intibah perhatian dalam permasalahan ini. Ya, di masjid-masjid yang ada kuburan kita jangan sholat di dalamnya. Kita mencari masjid yang lain. Nah, mudah-mudahan di masjid kita ini tidak ada kuburan. <laughs> Barakallahu fikum. Nah, Iya. Ini dan Eh, banyak ya tulisan-tulisan terkait dengan masalah ini yang ditulis para ulama kita diantaranya yang paling baik adalah kitab Imam Al Albani rahimahullah yang beliau beri judul dengan Tahdhirus Sajid ya memperingatkan orang yang bersujud maka beliau menjelaskan secara detail dalam kitab kecil tersebut termasuk dalam permasalahan ini hukum solat di masjid yang ada kuburannya barakallahu fikum maka hendaklah kita e, berupaya untuk memahami hal ini atau membaca tulisan-tulisan atau fatwa-fatwa para ulama terkait dengan solat di masjid yang ada kuburannya lebih-lebih solat di pekuburan. Naam. Maka ini perkara yang penting karena dia terkait dengan akidah yang mengantarkan pada kesyirikan. Wallahu taala a'lamu Besoab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Uh, Afwan, sebelum saya menutup, saya mengingatkan juga kepada kita semua yang uh, berulang-ulang dan selalu berziarah ke kuburan ketika mengantarkan kuburan jenazah atau berziarah ke kuburan tanpa mengantarkan jenazah. Maka diperhatikan ada adabnya Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya, tidak boleh melangkahinya, tidak boleh menginjaknya. Semua itu adalah larangannya para fikum. Naam. Maka disunnahkan membuka sendal, ya, sendal dilepas masuk ke pekuburan dan disunnahkan berdoa dengan doa yang umum sifatnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kecuali doa khusus ketika sedang mengantarkan jenazah menguburkan maka di situ doa khusus kepada jenazah yang sedang kita kuburkan. Namun jika tidak sedang menguburkan maka doanya umum, tidak mengkhususkannya barakallahu fikum sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah ya keselamatan atas keadaan wahai para penduduk kubur dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, kalian telah mendahului kami semua dan kami pasti akan menyusul kalian. Maka kita semua berdoa kepada Allah taala nasallallaha al-afiyah. Ya. Kita meminta kepada Allah taala penjagaan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Adapun ketika mengantarkan jenazah maka boleh mendoakan khusus pada jenazah tersebut karena Rasulullah bersabda was'alu li akhikum ats-tsabat fa innahu yus'alu al-ana mintalah kepada saudaramu yang kalian kuburkan ini yaitu kekokohan karena sekarang dia sedang ditanya oleh mungkar dan nakir adapun tidak mengantarkan jenazah maka doa secara umum tidak datang khusus pada kuburan tertentu lalu berdoa apalagi membaca Al-Qur'an, membaca Yasin, semua itu mukhalafa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau sebelumnya melarang untuk berziarah ke kuburan. Kalau bukan karena semata-mata untuk mengingat kematian, maka beliau tidak akan mencabut hukum larangan berziarah ke kuburan. Namun karena sebab menziarah kuburan itu dapat mengingat kematian, maka dengan sebab itu beliau mencabut kembali larangan itu dan membolehkannya. Dalam sabda beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazur fal'an fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku melarang kalian berziarah ke kuburan, adapun sekarang silakan ziarahi karena itu mengingatkan pada kalian kematian. Adapun selain dari itu datang di kuburan justru bukan mengingat kematian membuat keributan, berpakaian tabarruj.